Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Kita bisa bandingkan nikmat Islam ini dengan orang-orang yang tidak menerima Islam. Dia kafir dan mati dalam keadaan kafir. Dia disiksa di neraka selama-lamanya abadan abidin khalidina fiha abada selama-lamanya di kekal neraka kenikmatan apapun yang mereka alami di yang gak ada harganya sama sekali ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam ini. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Enggak ada nikmat yang paling besar di melainkan yang pertama kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Orang-orang kafir mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas untuk keluar dari api neraka nggak bisa, nggak akan bisa. Mereka yang mengepung supaya apa? Supaya mereka bisa ke dunia masuk dalam agama Islam mengamalkan amal soleh. Enggak ada artinya sama sekali. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam ini. Dan orang kalau sudah diberikan hidayah di atas Islam dijaga dengan apa dengan yang kedua itu nikmat sunnah. Nikmat sunnah artinya Allah memberikan petunjuk kepada kita di atas Islam dan Sunnah. Ini dua nikmat yang paling besar. Betapa banyak orang-orang diberikan hidayah di atas Islam, tapi nggak diberikan hidayah di atas Sunnah. Diberikan hidayah di atas Islam, tapi nggak diberikan hidayah di atas Sunnah. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan segala macam yang jauh dari Islam. Makanya kita diberikan hidayah di atas sunnah nikmat yang besar. Karena itu Abu Aliyah rahimahullah dia mengatakan saya masuk Islam 10 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah memberikan hidayah kepadaku dan aku tidak tahu dari dua nikmat itu yang mana yang paling besar yang pertama Allah tunjuki aku di atas Islam yang kedua Allah tunjuki aku di atas sunnah nggak tahu yang paling besar yang pertama Islam yang kedua sunnah Allah menjadikan aku sebagai haruri artinya pengikut khawarij Allah nggak jadikan aku sebagai pengikut khawarij yang mengkafirkan penguasa dan mengkafirkan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Ini khawarij. Jadi hidayah dari sunnah merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Karena itu ikhwan fiddin azakumullah kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita jaga nikmat ini. Dengan apa? Dengan terus menuntut ilmu. Wajib kita menuntut ilmu syar'i, Al-Quran wa sunnah menurut pemahaman para sahabat salafus soal wajib. Dan Allah menyuruh kita untuk talabul ilmi. Nabi juga salah salah menyuruh kita untuk talabul ilmi. Dan nanti sudah hafal hadisnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Karena wajib, maka kita harus meluangkan waktu kita untuk talabul ilmi. Enggak ada jalan untuk memahami tentang Islam kecuali kita wajib menuntut ilmu. Gak mungkin orang lahir dapat ilmu atau dia usaha sibuk dengan dunia dapat nggak mungkin. Kecuali dia luangkan waktunya belajar tentang Islam baru ada dapat ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa, berapa tahun diturunkan wahyu kepada beliau? Berapa tahun? Berapa tahun? Siapa yang tahu? Berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Maka kita pun demikian juga. tidak bisa untuk ilmu sekedar atau beberapa saat kita dapat ilmu. mungkin. Terus setiap hari siang dan malam kita belajar Islam ini. Dan ini menjaga Islam dan Sunnah ini berat. Harus kita jaga dengan kita mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah Nabi SAW dan memahami dengan pemahaman yang benar. Ikhwanuddin, Allah. Dalam kesempatan ini sebagaimana diminta oleh panitia yaitu saya diminta untuk menyampaikan tentang makna dua kalimat syahadat. Materi ini materi penting dan mendasar sekali. Sebab orang bisa dikatakan Islam setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diberanikan hanya Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tentang syarat ini merupakan hal yang sangat mendasar, penting, dan tegaknya langit dan bumi ini ya dengan penegakan syahadat. Allah menciptakan manusia tujuannya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah akan mentauhidkan Allah Taala. Ikhwan fil din, Allah. Mana kalimat ini dalam sekali dibahas oleh para ulama. Dan itu juga sudah sudah bahas dalam buku ini di memahami kalimat syahadat. Saya akan bacakan sebagian dari buku ini tentang makna syahadat ini, tentang kedudukan eh, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. masalah, masalah ini merupakan masalah yang penting dan wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena kalau kita lihat banyak orang-orang Islam yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tapi nggak paham tentang syahadat itu. Dia Islam dan sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tapi nggak paham syahadat itu makna la ilallah nggak paham, rukunnya nggak paham, konsekuensinya nggak paham, begitu juga makna syahadat Muhammad Rasulullah juga tidak paham. Ini harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Mana syahadat la ilaha illallah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa tegaknya langit dan bumi ini dengan kalimat ini. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan panjang lebar ya dalam bukunya Eh, beberapa buku beliau jelaskan diantaranya di dalam buku Adja wa Jawa kemudian juga di dalam buku e, Zadul Ma'ad di awal di Muqaddimah Zadul maat Anda perhatikan penjelasan Ibnu Qayyim ini awal-awal Zadul maat itu di awal-awal juz yang pertama ada 6 jilid ya dengan berisnya ini yang juz awal kata Ibnu Qayyim begini Aku bersaksi saya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Kalimat ini, kalimat la ilallah yang menjadi tegak dengan nyata langit dan bumi. Dengan kalimat la Allah tegak langit dan bumi. Diciptakan dengannya semua makhluk. Dengan kalimat ini Allah mengutus para rasulnya. Dengan kalimat ini Allah menurunkan kitab-kitabnya. Dengan kalimat ini Allah menetapkan syariatnya. Karena dengan kalimat ini mizan timbangan pada hari kiamat akan ditegakkan, diletakkan catatan-catatan amal serta digiring manusia iman ke surga atau ke neraka dengan kalimat ini. Kemudian dengan kalimat ini makhluk terbagi menjadi dua, mukmin dan kafir. Dengan kalimat ini orang itu dikatakan orang baik atau orang jahat. Kalimat ini adalah awal dari penciptaan. Awal dari perintah. Dan juga merupakan tempatnya pahala dan siksa. Artinya kalau orang melakukan kalimat ini dapat pahala, yang tidak dia nggak akan mendapatkan pahala, dia dapat siksa. Dan kalimat ini bukan kalimat kebenaran, yang Allah menciptakan seluruh makhluknya. Tentang kalimat ini Allah akan tanyakan nanti pada hari kiamat. Tentang kalimat dari Allah, Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Kemudian adanya hisab perhitungan dasarnya kalimat ini. Adanya pahala dan hisab dengan kalimat ini dan kiblat dipancangkan dengan kalimat ini dan asas-asas agama ditegakkan dengan kalimat ini dan untuklah dengan kalimat ini pedang jihad di Dengan kalimat ini hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seluruh makhluknya. Dengan kalimat ini merupakan kunci kesejahteraan orang itu masuk surga. Dan kalimat inilah yang pertama dan juga kalimat ini yang terakhir. Orang kalau meninggal dunia yang diajarkan apa kalimat apa? La ilaha Kalimat awal orang masuk Islam dengan kalimat la ilallah. Ketika dia mau meninggal, Nabi suruh apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati dan kamu dengan kalimat la ilallah, bukan dengan kalimat yang lain. Ajarkan orang mati dengan kalimat la ilallah, satu kalimat la ilallah. Jadi dengan kalimat ini manusia akan ditanya nanti hari kiamat. Makanya kata Al-Imam Nuqayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, di juz yang pertama kata beliau, Allah akan tanyakan di hari kiamat dua kepada manusia. Yang pertama, ma'adha kuntum ta'budun. Yang kedua, wa ma'adha ajabtumul mursalin. Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah, bagaimana kalian mentauhidkan Allah atau tidak. Yang kedua, bagaimana kalian menyambut seruannya para rasul. Kalian mengikuti para rasul atau tidak? Kalian mengikuti Rasulullah SAW atau tidak? Allah akan tanyakan. Dan dua ini merupakan konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikhwan fillah, hazakumullah. Kalimat ini keutamaannya sangat banyak. Puluhan keutamaan ditulis oleh para ulama. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Keutamaan sangat jelas. Di dalam ayat Al-Quran juga banyak kalau menyebutkan tentang kalimat ini. Bahkan zaman hadis Nabi juga demikian. Kalau orang mengucapkan kalimat ini dengan benar, dengan jujur, dari hatinya dan dia laksanakan konsekuensinya dan dia tidak ada keraguan padanya maka dia akan masuk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalqa Allah bihi ma'abdun ghaira syakin fihi ma illa dakhala al-jannah kata Rasulullah aku bersaksi tidak ilah yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya aku Muhammad tidak utusan Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap dua syahadat ini. Melainkan dia pasti masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada mengucapkan kalimat dengan jujur, dengan benar, dengan yakin dan melaksanakan konsekuensi, tidak ada keraguan, dijamin masuk. Kalau ada orang-orang mengucapkan kalimat ini, tapi hatinya nggak benarkan. Seperti orang-orang munafik. Seperti Allah berfirman dalam surah Baqarah, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah akhir, kata Allah kepada mereka tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Jadi kalimat ini harus diucapkan dengan benar, dengan jujur, dengan keyakinan, dengan pemahaman yang benar. Karena itu ikhwan Allah. Seandainya ada orang mengucapkan kalimat dengan benar dan dia belum melaksanakan apa-apa, jujur dia ucapkan, masuk saja dia. Jadi terbukti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Rasulullah SAW, ketika ada seorang yang masuk Islam, ya Rasulullah, apakah saya ikut perang atau saya masuk Islam dulu? Kamu masuk Islam dulu, masuk Islam. Kemudian mengucapkan dua kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia ikut perang. Begitu ikut perang, selesai perang dibagi konima, Dibagi konima, Dibagi konima dia terima konima. Ya Rasulullah, Anda perhatikan pendidikan Rasulullah yang luar biasa. Bukan ini yang aku harapkan. Bukan konima, bukan harta rampasan yang aku harapkan. Aku ingin ya Rasulullah, terpanah di leherku ini. Kemudian aku mati syahid, aku masuk surga. Kata Rasulullah, mudah-mudahan ucapan dia benar dan Allah akan benarkan ucapannya. Maju lagi di medan perang, kemudian meninggal dunia, betul terpanah seperti yang diinginkan. Kata Rasulullah SAW, amila qalilan wa ujira kathira. Amila qalilan dia beramal sedikit. Baru mengucapkan dua kalimat syahadat, perang. Wa ujira kathira. Diberikan ganjaran yang sangat besar. Dengan apa? surga yang abadi selama-lamanya. Mati syahid jannah. Orang mati syahid di medan perang masuk surga. Jadi kalimat ini luar biasa keutamaannya, sangat luar biasa. Tapi orang harus memahami, bukan sekedar mengucapkan. Meyakini kalimat ini. Makanya kita pelajari dua kalimat ini syahadat ini dan cukup waktunya sehingga bermanfaat buat kita semuanya. Banyak orang Islam mengucapkan kalimat ini Nggak paham sama sekali. Bahkan dipakai nyanyian kalimat ini. Dipakai senandung dan yang lainnya. Nggak paham tentang isi dari kalimat ini. Dan kalimat ini keuntungannya sangat besar. Orang kalau sudah mengucapkan kalimat ini dengan benar dari hatinya, diharamkan bagi dia masuk neraka. Diharamkan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashadu an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار kata Rasulullah tidaklah seorang bersaksi bahwa saya tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya dengan benar dari hatinya maka Allah akan haramkan baginya neraka hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muad bin Jabal radhiyallahu anhu jadi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan benar, dengan jujur, dengan yakin, dan dia melaksanakan konsekuensinya, dijamin dengan surga. Dijamin dengan surga. Dan kalimat ini merupakan kalimat yang paling tinggi. Wa kalimatullahi hiyal uliya. Kata para mufassirin maksudnya kalimat la ilallah. Kalimat la ilallah. Dan banyak perumpamaan yang Allah sebutkan tentang kalimat syahadat. Allah menyebutkan nama Al-Quran kalimat syahadat dengan kalimat tayyibah. Kalimat tayyibah Allah menyebutkan dalam surah Ibrahim. Allah menyebutkan dengan al qawd sabit. Allah juga menyebutkan tentang al-walatul wusqa dan yang lainnya tentang kalimat ini. Kemudian yang paling sedih Allah. Kalau kita tahu banyak puluhan ya. Cuma yang penting sekarang ini kita sebagai orang Islam memahami tentang kalimat ini dulu. Mana kalimat la Allah yang benar itu? Mananya la ma'buda dihakim illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi semua manusia yang menyembah selain Allah semua adalah batil. yang la ilallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Berarti apa yang disembah oleh manusia semuanya batil. Orang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah Isa, menyembah segala macam. Ini semua batin. Yang benar hanya Allah. Satu. Bila seluruh manusia yang menyembah kepada selain Allah, semuanya batin. Dan orang yang menyembah, beribadah, berdoa kepada selain Allah, menurut Al-Quran, maka dia adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Anda perhatikan bahwa orang yang beribadah, menyembah, berdoa, minta tolong di saat kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Anda perhatikan ayatnya. Kalau ada yang bawa mushaf Al-Quran, lihat di mushafnya. Dalam surah Al-Ahqaf Surah yang ke-46 di ayat 5 dan 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Wa idza ushira an حشر kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 5 dan 6 antum catat itu. Ayat 5 dan 6. Wa man adallu dan tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini. Artinya wa man adallu ay la ahada la ahada asabu dalala. Tidak ada seorang pun yang paling sesat di muka bumi. Mimma yad'u min lillah dari orang yang berdoa kepada selain Allah. La yastajibu la yaumil qiyamah. Yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Wahum an du'ain ghafilun. Dan dia lalai dari beribadah dari orang-orang yang beribadah kepadanya. Wa idza husyiran nasu apabila manusia dikumpulkan mereka kanu lahum a'daan wa kamu bi'ibadan kafirin. Mereka menjadi musuh dan mereka mengingkari orang-orang yang beribadah kepadanya. Yang menyebutkan orang yang paling sesat di muka bumi ini siapa? Allah SWT. Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi orang yang berdoa dan meminta kepada Allah. Orang yang meminta kepada patung, kepada kubur, orang yang kubur, apakah yang dikubur itu orang soleh atau tidak soleh? Orang datang ke sana minta, ini perbuatan syirik akbar. Syirik yang paling besar yang Allah tidak akan redho selama-lamanya. Seandainya ada orang yang datang ke kuburan Nabi Muhammad minta, benar atau tidak? Saya tanya kepada Anda, ada orang yang datang ke kubur Nabi Muhammad minta berdoa kepada Nabi Muhammad, minta disembuhkan penyakit, dimudahkan urusan, benar atau tidak? Tidak benar perbuatan ini. Syirik menyekutukan Allah. Allah tidak akan redho selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Tidak akan redho. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di dalam kitabnya Al-Usul Salasa, "Inna Allah la yarda ay sama ma'ahu ahadun fi ibadati la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah tidak akan redha selama-lamanya apabila Allah, Allah disebut dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah ataukah dengan nabi yang itu? Allah nggak akan redha selama-lamanya. Allah nggak akan redha. Jadi kita harus ingat bahwa kita wajib beribadah itu hanya kepada siapa? Allah. Yang menyuruh untuk beribadah kepada Allah siapa? Allah menyuruh dalam Quran. Wa'budullah wa la tusyriku bihi Beribadah kepada Allah dan jangan engkau menyebutkan Allah dengan sesuatu apa Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Kita wajib untuk mentauhidkan Allah dan ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali Nabi berdakwah di Mekah. Nabi mengajak kepada semua orang untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Nabi mengajak semua manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Semuanya. Ada yang menerima, ada yang mendustakan, ada yang mengejek, ada yang melecehkan, ada yang menghina Nabi, tapi tetap Nabi jalan. Dan orang-orang menyembah waktu itu ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kubur, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah yang lainnya. Tapi tetap Nabi mengajak semuanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah sahabat mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka tidak lagi datang menyembah Lata, Uzza, Manah dan yang tidak ada lagi. Sesudah mengucapkan kalimat ini, Konsekuensinya dia harus mengingkari semua sesembahan selain selain Allah. Dan itu yang diajak oleh Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah. Kemudian tambah lagi di Madinah. Jadi yang paling din kalimat ini, kalimat ini yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga diajarkan oleh seluruh nabi dan rasul. Seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wassalam mengajarkan kalimat ini, kalimat lain Allah. Semua agar manusia betul-betul memahami tentang kalimat ini dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu juga. Dan mengingkari semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang-orang yang membenarkan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Apa penyembahan kepada patung? Apakah kepada kubur-kubur? Dibela oleh siapa? Oleh kiai-kiai, oleh ustaz, oleh yang lainnya. Padahal jelas perbuatan ini perbuatan syirik menyekutukan Allah dan ini menafikan kalimat la ilaha dan membatalkan kalimat syahadat la ilaha yang diucapkan. Bagaimana itu menyekutukan Allah Allah? Allah nggak akan reda selama-lamanya. Kalimat la ilaha harus tegak dalam hati kita dan kita wajib mengingkari semua yang disembah sama Allah. Bahwa semua itu nggak benar. Adapun kita belum mampu mengingkari secara lisan, belum mampu kita mengingkari secara perbuatan. Ya hati kita mengingkari sebagai orang sahabat. Ketika sahabat mengucapkan kalimat ini di Mekah, mereka mampu nggak mengingkari Lata, Uzza dan 360 patung yang di Ka'bah? Mampu atau tidak? Tidak mampu karena kondisi-kondisi apa? Kondisi lemah pada waktu itu. Tapi hati mereka mengingkari. Dan mereka ketika mengucapkan kalimat ini, apa mulut mereka mengucapkan kalimat itu tanpa diuji? Diuji atau tidak mereka? Diuji oleh Allah SWT. Ada yang disiksa, ada yang dizolimi, ada yang diusir, ada yang dihinti dengan batu seperti Bilal, ada yang dibunuh. Baru mengucapkan bahwa lima salat, belum ada kewajiban sholat. Yang lima waktu belum ada kewajiban sholat. Belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban yang lain. Tapi dengan kalimat ini disiksa mereka. Seperti siapa? Seperti Sumayyah. Seperti Yasir. Seperti Ammar disiksa mengucapkan dua kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah dan kita alhamdulillah nggak seperti mereka cuma kita harus memahami rumah yang benar coba kalau para sahabat begitu mengucapkan kalimat disiksa mereka disiksa begitu mengucapkan kalimat disiksa sampai dibunuh di depan Amma, bapaknya Yasir dan Sumayyah karena mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Bilal disiksa distrik panas matahari karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita harus betul-betul memahami kenapa mereka disiksa. Orang-orang kafir Quraisy mengakui tidak tentang adanya Allah. Mengakui tidak? Mengakui mereka. Bahkan mereka juga mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menentukan semuanya yang mengatur alam semesta Allah mereka itu, itu yang menghidupkan matikan Allah SWT tapi ketika mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja mereka tidak mau mereka nggak mau mereka akui seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wala in sa'atau man as samawati wal arda la yaquluna Allah apabila kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka katakan Allah tapi ketika mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah mereka tidak mau mentauhidkan Allah. Mereka mengakui rububiyahnya Allah, tapi mereka tidak mengakui tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting dari kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Bukan pengakuan Allah sebagai pencipta, Allah memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang bukan hujan selain bukan hanya itu, tapi bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah saja, menunjukkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Kita sholat, puasa, zakat, haji. Kita takut, mengharap, tawakal, menyembelih, bernazar. Semua kita lakukan semata-mata karena Allah. Iya karena Abu Wa iya karena Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau saja kami minta tolong. Dan itu yang kita ucapkan setiap hari ikrar kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah sebutkan di akhir-akhir surah Al-An'am. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين sesungguhnya salatku ibadahku hidupku dan matiku semua karena Allah Rabbul Alamin nggak ada sekutu bagi Allah demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam ini mana syahadat la ilallah jadi kita betul-betul harus memahami tentang kalimat ini Kita takut hanya kepada Allah. Kita mengharap hanya kepada Allah. Kita tawakal hanya kepada Allah. Kita meyakini yang memberikan rezeki hanya Allah. Tidak yang lainnya. Kita cari sesuai dengan apa yang Allah syariatkan yang halal. Tidak boleh yang haram. Kita menyembelih karena Allah. Tidak boleh untuk patuh. Tidak boleh juga untuk yang lain. Untuk kubur tidak boleh. Tidak boleh untuk jin. Menyembelih karena Allah. Jadi doa Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah karena Allah dan juga menyembelihlah karena Allah. Bukan karena yang lain. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian yang paling penting, azakullah. La ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama apa rukunnya? Antum yang sudah ngaji ini apa rukunnya? Yang kedua apa? nah Nafi maksudnya apa nafi? Jadi yang pertama rukun Allah itu ada berapa? Dua. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafi yang jami amayur badu minulillah. Menafikan semua yang disembah sama Allah. Yang kedua isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahda la syarikat. Yang kedua yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak sekutu bagi Allah Taala. Yang pertama, nabi menafikan semua yang disembah oleh Allah. Kita wajib mengingkari. Hati kita ini wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Kita wajib ingkari. Buat semua benar. Yang dilakukan oleh manusia penyembahan kepada makhluk apakah itu kepada orang yang masih hidup disembah oleh dia dia rukun dan sujud kepadanya atau kepada orang yang sudah mati dikubur-kubur orang datang ke sana minta kepada mereka atau kepada patung atau kepada batu atau kepada pohon atau kepada binatang orang menyembah kepada Allah ini semua batin kita wajib ingat karena Allah menyatakan demikian dalam Al-Quran dalam dua surah yang pertama dalam surah Al-Hajj yang kedua dalam surah Luqman Allah berfirman zalika bi anna Allah wal haqq وأنا ما يدعون من دوني والباطل وأن الله هو العلي الكبير yang demikian Allah saja yang hak selain Allah semuanya batil zalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una apa yang diserukan oleh manusia manusia berdoa dan meminta kepada Allah semuanya batil wa Allah hanya Allah yang maha tinggi dan hanya Allah saja yang maha besar Allah itu di atas di atas Allah yang maha tinggi dan Allah yang Maha Besar. Allah Akbar. Jadi ikhwan ada Allah. Ini wajib kita yakini dengan yakin yakinnya Kita wajib menafikan semua yang disembah oleh manusia. Nggak boleh kita benarkan. Nggak boleh kita benarkan ibadah mereka. Nggak boleh juga kita benarkan perayaan mereka. Nggak boleh kita benarkan juga tentang agama mereka. Itu Islam. Kita wajib meyakini bahwa apa yang dilakukan mereka batil. Jangan kalau tetangga kita orang kafir, ya apa yang dilakukan oleh mereka juga mereka punya keyakinan benar gak boleh tidak boleh dalam Islam kita wajib meyakini bahwa yang diyakini mereka batil semuanya tapi hubungan antara manusia dan manusia jaga hubungan manusia tetap dijaga dalam Islam hubungan manusia dengan manusia gak boleh kita menzolimi orang lain hatta dia orang kafir gak boleh kita zolim tidak boleh dalam Islam tapi keyakinan tetap harus yakin bahwa agama yang hak satunya agama apa? Islam sendiri Islam Yang mengatakan bahwa yang hak agama itu hanya Islam, siapa yang mengatakan? Allah dalam Al-Quran. Inna dina inda Allahil Islam. Sungguhnya agama yang hak itu agama Islam. Kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai seorang muslim dia harus meyakini agama yang benar hanya satu Islam. Selain Islam batil. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Yang pertama tadi dalam surah Al-Imran ayat 19 Inna zina inda Allah Islam yang kedua dalam surah Al-Imran juga ayat 85 Allah berfirman wa man tabi, Ghairan Islam dinan falan yuqbala Wahuwa fil akhirat Inna khasiri barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi ini keyakinan yang wajib diyakini oleh orang Islam keyakinan keyakinan ini yang dianggap yang pertama oleh iblis iblis yang keras Keyakinan ini yang dianggap oleh iblis apa? Keras. Yang kedua orang-orang kafir untuk perang. Ini yang diakini oleh siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasul dianggap keras oleh mereka. Karena mereka pengen, pengen apa? Diyakini bahwa uzza, lata, uzza. Itu benar menurut mereka. Tidak, semuanya batil. Iya tidak? sekarang kita mulai diajak lagi oleh orang-orang kafir yang mengakui penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Ini nggak benar syahadatnya. Syahadat kita harus benar. Bahwa semua yang disembah oleh manusia selain Allah adalah batin. Yang mana ini siapa? Allah. Bahwa agama selain Islam batin. Yang mana siapa? Allah. Ini keyakinan yang wajib kita yakini. Ini untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita yakini. Kalau ini kita yakin dengan benar, nikmat hidup kita. Nikmat. Akan bertambah iman kita kepada Allah, tambah rasa takut kita kepada Allah, tambah ibadah kita kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat kepada ulama. Makanya kalau orang masuk Islam dan meyakini dengan pemahaman yang benar, barangkah hidupnya. Makanya kalau kita lihat kenapa orang-orang Islam mengucapkan kalimat ini kok kehidupannya karena meyakini kalimat dengan kalimat yang benar dan tidak memahami dengan pemahaman yang benar dan tidak mengamalkan konsekuensi dari syahadat ini sehingga kehidupan yang kita lihat demikian banyak kesyirikan dalam kehidupan ini. kalau dia mentauhidkan Allah dan mentauhid yang benar insya Allah diberikan ketenangan oleh Allah dan kebahagiaan oleh Allah Taala anda lihat bukti para sahabat para tabiin mereka fakir hidupnya tapi bahagia hidupnya mereka kenapa meyakini dengan kalimat ini tentang rezeki mereka yakin dengan seyakin yakinnya rezeki. Pasti soal rezeki itu jaminan Allah. Pasti orang kafir dikasih rezeki oleh Allah. Masa orang yang rokok dan sujud yang dikasih rezeki? Pasti dikasih rezeki. Cuma kenapa? Kadang-kadang kita mengalami berbagai macam hubungan kita yang kurang baik kepada Allah SWT. Hubungan kita yang kurang baik kepada Allah SWT. Kalau rezeki pasti dikasih sama Allah, pasti. Orang kafir dikasih, masa orang Islam dikasih? Nggak mungkin. Kita ruku sujud pasti dikasih. Orang kafir dikasih. Orang fasik dikasih. Orang fajir dikasih. Masa orang Islam dikasih. Cuma hubungan kita dengan Allah yang kurang baik. Soal rezeki pasti. Tapi yang belum pasti hubungan kita dengan Allah. Baik atau tidak. Itu yang harus kita cari. Dan ini pemahaman kalimat ini la ilaha illallah. Ini harus diluruskan pemahaman ini. Harus betul-betul lurus benar. Keyakinan kita tentang kalimat la ilaha illallah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya Rasulullah Makanya mereka luar biasa. Diumpamakan seperti Quran yang berjalan. Memang. Mereka tidak mengharap pada manusia tidak. Tidak minta-minta pada manusia. Karena yakin Allah mereka rezeki dan tidak boleh minta-minta pada manusia. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak awal Islam. Jadi kalimat ini kalau penting. Artinya kita menafikan semua yang disembah selain Allah. Kita jarang minta tolong, minta sengsara sulit kepada manusia, minta tolong kepada Allah SWT. Karena yang menyuruh kita siapa? Allah SWT. Cari rezeki kepada Allah, minta jangan kepada manusia. Fabdahu illallahi rizqa. Carilah rezeki di sisi Allah SWT. Ini dia ini. Jadi kita harus menafikan semuanya. Kemudian yang kedua apa? Isbat. Isbat apa? Isbatul ibadah lillahi wahda. Menetapkan ibadah kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah itu kita Lakukan kepada Allah, iya karena Abu wa iya karena Hanya kepada engkau saja Allah kami beribadah. Hanya kepada engkau saja Allah kami mohon pertolongan. Kepada Allah. Tidak pada yang lain. Ini dua ini luar biasa. Al-Quran seluruh isinya, induknya apa? Umul Quran apa Umul Quran? Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah, pokoknya ayat yang utama di mana? Iya karena Abu wa iya karena Sampai ulama sampai menulis tentang iya dalam budaya Mesir tiga jenis kita, Ibnu Qayyim menulis kitab tentang iya dalam budaya yang yang tiga jenis, jenis madarijus ini Betul-betul aku paham tentang iya tanah budaya. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada engkau saja kami memohon. Kalau ini tidak ini tenang hidup kita dan bahagia. Makanya kata seorang sahabat ya, dia masuk Islam, kemudian diajak keluarganya masuk Islam, kemudian di antara mereka ada yang masuk Islam, di antara mereka yang masuk Islam. Kata dia, karena keluarganya orang Nasrani, saya lihat orang-orang yang masuk Islam, tentunya memahami kalimat syahadat yang dia Rasul, dia bahagia hidupnya. Tapi yang nggak masuk Islam, sulit kehidupannya. Makanya kalau melihat orang-orang kafir Zohir mata kita melihat dia senang tidak. Tidak akan senang selama-lamanya. Kesenangan yang semu dan kebahagiaan yang semu yang dialami. Dan kita jangan tertipu dengan kekayaan yang orang yang nggak boleh. Orang Islam orang yang paling bahagia. Tapi kalau dia betul-betul memahami tentang kalimat La ilaha illallah Kita wajib menafikan semua Sesembahan selain Allah Dan kita wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah Sampai dalam hadis kursi Hadis Qudsi Allah berfirman dan hadis ini sahih. Yaitu Allah berfirman, "Ya benar Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asud faqra wa in taf'al malak yadaka jumlah wa la asud faqra wa anak Adam." Engkau luangkan waktu waktu untuk beribadah kepada aku kepada Allah. Luangkan waktu. Ada sibukkan diri kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Maka Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan juga, aku akan penuhi kamu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Selalu merasa tidak cukup, selalu merasa kurang, tidak punya apa-apa. Tapi beda dengan orang-orang yang ibadah kepada Allah cukup, cukup dengan apa yang ada dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Tauhid. Semua dasarnya tauhid. Dasarnya la ilaha illallah. Para sahabat dibina di atas ini. Maka mereka mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, dan juga keberanian ketika menghadapi musuh. Nyawa, harta bagi mereka ringan, karena yakin. Sampai mereka infakkan seluruh hartanya karena yakin Allah pasti akan ganti dengan hal lain. Semua dikorbankan oleh mereka nyawa yang mereka korbankan, kami yakin mereka mendapatkan jannah. Luar biasa. Dengan kalimat la ilaha illallah. Luar biasa kehidupan Nikmat. Cuma yang sekarang, ya karena disibukkan manusia dengan dunia dan segala macam, nggak paham tentang Islam itu sendiri, nggak paham tentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga depan berzina Ini baru hukum, belum syaratnya nanti lagi, belum konsekuensinya. Konsekuensinya sudah laksanakan konsekuensi syarat la ilallah. Seperti disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al sadi tentang konsekuensi syahadat. Bahwa semua orang ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena bagaimana konsekuensinya? Eh, Syekh Abdurrahman bin Nasir al sadi ketika menjelaskan tentang mana syahadat, beliau menjelaskan konsekuensi dari syahadat itu gimana? Ini banyak orang yang tidak paham tentang kalimat ini. Beliau jelaskan, masya Allah luar biasa. Sampai tidak boleh mengharap sesuatu kepada manusia, tidak boleh. Dia hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perwujudan tauhid, realisasi kalimat tauhid. Saya bawakan di buku saya di halaman 138 dari kalimat syahadat ini. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, Anda dengarkan. Syekh Abdurrahman bin Nasir, bin Nasir Sa'di rahimahullah. Ini Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Uthaymin rahimahullah gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yang dimaksud dari mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid adalah membersihkan tauhid ini dari syirik besar maupun dari syirik kecil, dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la illallah, dia harus berusaha bagaimana untuk ikhlas dalam hidupnya. Ikhlas dalam dia berkata, dalam dia berbuat, dalam dia berucap, dalam dia bersedekah, dalam dia sholat, semuanya harus ikhlas kepada Allah. Perkataan, perbuatan harus ikhlas. Niatnya harus ikhlas dan juga menghindari dari perbuatan syirik besar yang membatalkan tauhid dan juga menghindari syirik kecil yang meniadakan kesempurnaan tauhid serta dia menghindar dari perbuatan bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid dan meniadakan kesempurnaan dan mencegah dari mendapatkan pengaruh dari tauhid ini barang siapa yang mewujudkan tauhid yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan mewujudkan tauhid ini dengan penuh hati dengan iman dan ikhlas dan dibenarkan dengan perbuatan, dengan amalan. Dia tunduk kepada perintah-perintah Allah dan tidak mengotorinya dengan terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan termasuk orang-orang yang pertama memasuki dan menempati surga. Dan di antara keistimewaan kalimat tauhid dan persaksian kalimat tauhid adalah sempurnanya ketaatan dia kepada Allah dan kuatnya tawakal dia hanya kepada Allah yang mana dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk di dalam setiap urusannya tidak minta kehormatan tidak minta kehormatan dari mereka tidak minta-minta kepada mereka baik dengan perkataan atau perbuatan sebaliknya kondisi lahir dan batinnya perkataan dan perbuatannya cinta dan bencinya seluruh keadaannya ditujukan dan dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW dan ini dalam hal ini manusia bertingkat-tingkat kata beliau. Mewujudkan tauhid bukan dengan angan-angan, bukan dengan dakwahan yang kosong dari kenyataan, tidak juga dengan kesaguman yang sepi dan tidak dan bukan juga eh, angan-angan uh, yang tidak ada tindakan yang nyata akan tapi dirasak, diwujudkan dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan serta dibenarkan oleh akhlak yang indah dan amal-amal yang soleh mulia. Maka siapa saja yang mewujudkan tauhid sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, niscaya dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak lagi sempurna. Di dalam kitab al qaul tadi di Tauhid. Untuk Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Perhatikan, orang mengucapkan kalimat dari Allah, maka dia wajib menjauhkan semua perbuatan syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Syirik kecil diantaranya apa? Ria. Ingin dilihat orang, ingin pamer, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia. Gak ada manfaat sama sekali. Manusia nggak bisa memberikan ganjaran dan pahala kepada kita dan nggak mampu juga memberikan siksa kepada kita. Yang mampunya Allah SWT Jadi yang mengharapkan sesuatu dari manusia. Jadi harus tinggalkan semua syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Dan juga dia harus takut dan mengharap hanya kepada Allah. Dia tawakal hanya kepada Allah, bukan tawakal kepada kedudukan, bukan kepada pangkat, bukan kepada gelar, bukan kepada benda, bukan kepada yang lain, tapi dia tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus orang-orang yang tawakal dia adalah orang-orang yang beriman. Tinggal kita kembali, apakah kita sudah belum mewujudkan kalimat ini setelah kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian juga hatinya nggak menolak kepada manusia, nggak mengharap kepada manusia, nggak mengharap, tidak meminta-minta kepada manusia. Dia minta kepada Allah sebagaimana diajarkan kepada Ibnu Abbas. Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas, sepupunya Nabi. Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta, mintalah hanya kepada Allah. Dan apabila kau minta tolong, minta tolong hanya kepada Allah. Nabi ajarkan. Itu apa saja remaja. Itu diajarkan sejak kecil kalau minta minta kepada Allah. Dan kalau minta tolong minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Tidak mengharapkan hatinya tidak mengharapkan manusia, menoleh kepada Allah. Hati kita harus ditujukan hanya kepada Allah saja. Kemudian juga dia lahir dan batinnya perkataan cinta dan bencinya seluruhnya ditujukan hanya kepada Allah bukan karena manusia orang yang cinta karena Allah benci karena Allah memberi karena Allah mencegah karena Allah maka dia telah sempurna imannya kata Nabi kata Nabi dalam man aqtalillah man ahabbalillah wa abghada wa wa faqad istakmal iman Barang siapa yang dia cinta karena Allah, dia membenci karena Allah, dia memberi karena Allah, dan dia tidak memberi karena Allah, maka dia tersempurna imannya. Ini masalah mendasar tentang syarat kita asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini masih panjang. Ini sebagian kecil. Sekarang yang kedua kita masuk. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Allah. Kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh makhluk. Coba Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh makhluk. Kita wajib meyakini demikian. Artinya Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Sampai hafal ayatnya. Sampai hafal ayatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami itu sudah menentukan berbagai rahmat bagi sekalian dan surah alam dia. Dan surah yang lain Allah berfirman وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا walakinna an-nas la ya'lamun. Dan tidak kami utus engkau Muhammad menggendong seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pengancam, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di Nabi Muhammad itu seluruh manusia. Ketika ada orang yang tidak memenuhi panggilan Nabi Muhammad, tidak masuk Islam, maka dia kafir. Maka tempat adalah jahannam. Jadi orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, tempat neraka. Siapapun dia orang. Jadi wajib dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan buat itu untuk seluruh manusia. Sebagai rahmatan lil alamin. Dan tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai khatamun Nabi. Penutup para Nabi. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa konsekuensi syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Konsekuensinya yang pertama, taatu bima amar, mentaati apa yang dia Yang kedua, tasdiqu bima akhbar, membenarkan apa yang dia sampaikan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu yaitu kita menjauhkan apa yang dia larang. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Kita nggak boleh beribadah dengan hanya menurut apa yang dia syariatkan. Artinya kita wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan beliau. Empat. Jadi orang yang mengucapkan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang pertama dia wajib meyakini tentang diutus Nabi untuk seluruh manusia dia wajib mengimani. Dan tidak ada lagi Nabi Muhammad sesudah Nabi Muhammad SAW. Tidak lagi Nabi. Kalau ada orang yang mengatakan adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir bahwa orang Islam. Kalau ada orang mengatakan adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad, maka kafir bahwa Islam. Seperti yang mengakui Ahmadiyah, Mirza Gula Muhammad, dia yakini bahwa dia sebagai Nabi sesudah kafir bahwa orang Islam. Atau banyak lagi nabi-nabi yang lain yang mengaku sebagai nabi. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah masuk. Ya. Sudah masuk waktu Isya, kita apa? Tunda dulu. Habis sholat Isya langsung kita lanjutkan sedikit lagi. Sehari kita hanya jawab. Ya, saya punya cukup. Kalau di jam saya masih jam 7 ini. Kalau <laughs> Nabi Muhammad itu Rasulullah.